Ada sesuatu yang perlu saya relat. Ini termasuk amanah ilmiah dan termasuk upaya untuk mencabut perkara-perkara yang kurang tepat. Yang saya sampaikan juga di meja ini di kajian Solo kemarin Januari. Yaitu ketika pertanyaan seputar Al-Ustaz Ja'far Murtalib. Nah, itu kan ingat ketika itu saya nadanya tinggi sampai di akhirnya kebablasan. Nah, saya saya bilang, ah sini belajar di sini, gitu ya, singkat ya. belajar di sini. Semua yang mengajarkan sama saya masih ada, bukunya lengkap nih, buku ini, buku ini, ingin tahu sini, tak ajarin. Itu kebablasan ya. Saya katakan itu ucapan yang mubalaghah yang melampaui batas yang tidak sepantasnya untuk disampaikan. Setelah selesai dari sini, pulang ke rumah, terngiang-ngiang itu kata-kata itu. Wah, ada yang tidak beres ya, di kepala sini ada apa ya? Rupanya kalimat itu yang sangat mengganggu saya. Ini kayaknya nggak beres ini. Ini kayaknya nggak beres ini. Saya sudah merasa itu. Tidak ada orang yang menegur saya. Hampir nah, juga ada yang menegur saya. Ada yang masuk SMS, seret. Apakah kalau Syekh Fulan taubat harus belajar dulu sama antum Ustaz? Aduh mati ya. Kena kalau bilang, aduh bener. Ini satu poin yang dicari-cari sama mereka untuk menghantam. Allah Ustaz. Jelas tidak. Bukan termasuk syarat taubatnya Ja'far Umar harus belajar sama saya. Bukan pula siapapun yang menyimpang harus bersama sama saya. Bukan. Itu tidak benar. Apa yang saya sampaikan kemarin terlalu berlebihan dan saya mencabut itu semua. Dan jangan didengarkan dan dihapus dari rekaman kalau bisa. Cuman stressing saya kemarin ialah orang yang bertaubat itu agar sore betul-betul memenuhi kriterianya dan siap untuk di bawah. Gitu. Yang dulunya dia di atas, siap di bawah. Dulunya sebagai pemimpin, tokoh, siap di belakang dari buntut. Kan gitu ya? La antakuna zanaban ala sunnah khairun min antakuna ra'san ala bid'ah. Engkau menjadi ekor dalam perkara sunnah itu lebih baik daripada engkau sebagai kepala dalam perkara sunnah. Ketika ziarah kemarin di rumahnya Al-Tuh Muhammad Umar Sawit Hafizullah, saya sampaikan nunuk lagi. Apa Ustaz saya minta pertimbangan Anda? Apa? Terkait dengan Syekhuna apa? Ada apa? Saya bicara tentang beliau. Boleh Ustaz? Ya apa-apa. Orangnya kayak gitu. Bicara. Anak tiga tak boleh Ustaz. Kenapa kok tidak boleh? Bicara. Wah. Dapat dispensasi. Eh, dapat dia dari beliau. Iya Saya sudah bicara. Sebab waktu saya merasa tidak terus. beres. Saya pernah bilang gini, gini, gini. Nah itu jangan. Bagus. Itu melampaui batas. Terus gimana Ustaz? Cabut. Cabut. Hmm? Cabut. Di tempat yang sama cabut. Insya Allah Ustaz. Nah, itu terus ingat-ingat. Alhamdulillah sekarang ingat. Saya cabut. Yang saya cabut bukan penjelasan terkait dengan kejujuran taubatnya beliau. Yang saya cabut ucapan-ucapan yang melampaui batas, kata-kata sini, segala macamnya, belajar, itu tidak tepat. Apalagi beliau adalah seseorang yang dulu sebagai guru kita. Nah gitu ya, guru kita, guru kita yang menyimpang, yang menyimpang. Barakulahikum. Al-Haq itu lebih besar daripada Ja'far Murtalib. Barakulahikum. Hmm. Jadi Nabi, Hadada. Alhamdulillah, al sunnah wal jamaah mudah untuk mengatakan talak, rujuk, astagfirullahaladzim atas ucapan semacam itu selesai. Dan tidak merubah pendirian kita terkait dengan Ja'far Umar Talib dan tetap kita menyatakan taubatnya belum jujur, belum taubatan nasuha, apalagi kita dikejutkan dengan berita masuk ke SMS di HP saya banyak sekali. Yang satu persaksian mempersaksikan dengan mata kepala sendiri. Yang satu mengatakan saat sudah ada fotonya. Masya Apa gerangan? Ternyata pada muhaboroh di Masjid UGM Yogyakarta. Muhadharahnya Asyik Abdul Razak wafaqahullah. Semoga Allah membimbing beliau berperkara yang terbaik ya Ikhwan ya, Barakallah. Baik, ternyata duduk di situ ada Abu Nida, ada Khalid Samhudi, ada Umar Budiargo, ada Ja'far Umar Talib. Siapa lagi yang kurang? Muhammad wujud. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang namanya taubatun sadiqah. Kalla wallah. Orang-orang yang dulu dia sendiri yang bertarung dengan mereka dalam kancah dakwah dan dia dulu di belakang di, belakang dia ada para masyai, para ulama. Dia sampaikan keterangan-keterangan para ulama dari bukunya Syekh Rabi bin Hadi dan juga yang lain-lainnya. Para ulama memuji beliau ketika itu. Masya Allah. Sekarang subhanallah duduk manis bersama. Barakallahu fikum. Semua akan nampak kelihatan barakallahu fikum dari ulfahnya. Man khafiyat alaina bid'atuhu la tafa alaina ulfatuh. Kalau hadza sudah azharu alaina bid'atahu wa azharu alaina ulfatahu. Sudah menampilkan bid'ahnya dan sudah menampilkan ulfahnya. Dan Asyik Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah sesungguhnya sudah mengirimkan surat pentabdian beliau terhadap Ja'far Umar Talib. Sudah difonis mubtadi oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Itu tadi di, di, dititipkan kepada salah seorang ustadz di Jakarta. Tapi Allah kenapa sampai sekarang disebarkan. Barakallahu itu. Itu diketahui ketika Syaukat sendiri yang menyampaikan kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah Ta'ala. Wow. Yang kita minta kejujuran taubat. Nah, sebagian mereka mengatakan, antum membicarakan tentang Jafar Umar Talib dengan tanpa tabayun. Itu akhlaknya seorang hizbi. Tabayun ya akhi. Tabayun. Tabayun. Mau ditabayun dari sebelah mana? Loh masalah dia itu sudah bertahun-tahun lamanya. Para asatidah al fubola, al-kiram sudah menasihati dia dari mulai awal sampai akhir. Dari A sampai Z. Dari halus sampai kasar. Terutama Al-Ustaz Muhammad Umar Syawid yang paling terakhir meninggalkan dia. Sudah ngomong sama kita dari mulai alu sampai tuding-tudingan, sampai ente-ente. Sudah semuanya. Tabayin ya, kapan dia lahir? La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Upaya untuk memutarbalikan fakta. Yang dikira kita orang tidak ngerti sejarah ini ini kita kita kita gitu, kita orang-orang baru baru kemarin mengetahui masalahnya masalahnya dia la haula wala quwata illa billah wah masalah dia sudah sampai kepada para masyaikh wah Syekh Rabi bin Hadi sendiri sudah mengatakan sudah saya ayis dua ayis dua ayis tu sudah putus asa putus asa putus asa dari topat itu tak bayangnya La haula wa la quwata illa billah. Anda melihat dalam bukunya Syekh Robi ini, jilid yang ke-14, beliau membahas tentang masa masalah tentang tauhid. Itu merupakan senjata ahli bid'ah untuk menolak penjelasan ahli sunnah terkait dengan orang-orang yang menyimpang. Ya, eh, dia, dialihkan dengan tabayun. Ya. Yang kemakan siapa? Orang-orang yang baru kemarin. Ya itu. Kata kita tabayun langsung aja yang sudah perkara yang sudah wabah, sudah tersebar di sana di mana-mana, wah masih sudah bicara, mau tabayun apa lagi? Itu untuk orang yang baru pertama kali ada gejala penyimpangan. Pelan-pelan kita ditabayuni, diproses sampai tobat atau semakin parah. Nah, sudah dikatakan mubtadi, sudah dikatakan munharif, kok ditabayuni. Ini mau tabayun tentang ke khawarij ke kekhawarijannya Imam Samudra. eh Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil Ala kulli hal. Naam. <clears throat>